Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du Para pendengar yang saya muliakan Alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah dalam kajian kita yang lalu telah kita bahas mengenai hal-hal yang disunahkan bagi orang yang berpuasa. Dalam kajian kita kali ini kita akan membahas kita akan mempelajari mengenai puasa-puasa yang diharamkan dan puasa-puasa yang dimakruhkan. Juga kalau ada waktu kita akan uh, membahas juga mengenai puasa-puasa sunnah. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa seperti puasa Ramadan dan puasa kafarat dan puasa-puasa yang wajib lainnya jika Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk melakukan puasa pada hari-hari tertentu manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak penuh untuk memberikan kewajiban ataupun larangan kepada hambanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengerjakan puasa Ramadan, maka wajib bagi kita sebagai hamba untuk melaksanakannya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meninggalkan puasa pada hari-hari tertentu, maka wajib bagi kita untuk menaati peraturannya. Di sini Imam Abi Suja menyebutkan beberapa hari yang mana hari-hari tersebut haram kalau kita berpuasa pada hari-hari tersebut beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin dan diharamkan berpuasa lima hari al-idaini puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, wa ayyamit tasyriki dan puasa pada hari-hari Tashrik as-salasati yaitu tiga hari, tanggal 11 Dhul Hijjah, tanggal 12 Dhul Hijjah, dan tanggal 13 Dhul Hijjah. Ini adalah termasuk puasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, puasa yang diharamkan adalah puasa dua hari raya. Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Bila ada seorang muslim berpuasa pada dua hari tersebut, maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah dan puasa yang dilakukan adalah haram dan dia berdosa. Hal ini, dalil hal ini adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini, yaumil adha wa yaumil fitri. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah untuk berpuasa pada dua hari yaitu hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Jadi dua hari ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berpuasa. Jika kita berpuasa, maka puasa yang kita lakukan hukumnya adalah haram dan kita mendapatkan dosa baik yang kita lakukan ini puasa itu dengan niatan puasa untuk melakukan kewajiban misalnya untuk mengkodok puasa wajib atau untuk sekedar melakukan puasa sunat maka tidak sah dan hukumnya haram. Dan para a'immah, para ulama telah menukil dalam hal ini ijma atau kesepakatan para ulama bahwasanya puasa pada dua hari ini hukumnya adalah haram. Termasuk hari-hari yang dilarang untuk berpuasa adalah tiga hari hari tashrik. Hari tasyrik itu adalah tiga hari setelah hari raya Idul Adha. Kalau hari raya Idul Adha itu tanggal 10 Dhul Hijjah, berarti hari tasyrik adalah hari 11 Dhul Hijjah, 12 Dhul Hijjah, dan 13 Dhul Hijjah. Dalil yang mengatakan bahwasanya puasa pada tanggal 11, pada tanggal 12 dan 13 Dhul Hijjah adalah haram adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu wa Aus bin Hadathan ayyam at-tashrik fanada annahu la yadkhulul jannata illa mu'minun wa ayyama mina ayyamu aklin wa syurbin Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Ka'ab bin Malik bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengutus dia dan mengutus seorang sahabatnya yaitu Aus bin Hadatsan pada hari-hari Tasyrik untuk mengumumkan bahwasanya annahu la yadkhulul jannata illa mu'min tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman wa ayyamu mina yaumu ayyamu aklin wa syurbin dan hari-hari mina yaitu hari tanggal 11 Dhul Hijjah, 12 Dhul Hijjah dan 13 Dhul Hijjah, ayyamu aklin wa syurbin adalah hari-hari untuk makan dan minum. Uh, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu qala فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها Qala Malik wahya ayyamu Jadi sahabat Amr bin As telah berkata bahwasannya hari-hari ini yaitu hari Tashrek yang tiga hari adalah hari yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk berbuka dan mencegah kita untuk berpuasa. Imam Malik mengatakan hari-hari tersebut adalah hari Tashrek. Jadi lima hari ini adalah hari-hari yang diharamkan untuk menjalankan puasa. Terus Imam Abi Suja juga menyebutkan hari-hari yang lainnya yang mana kita diharamkan atau dimakruhkan makruh tahrim untuk melakukan puasa. Beliau mengatakan wa yukrahu saumu yaumi syakki illa ayyuwafiqa adatan lahu au yasilahu bima qablahu. Yang artinya dan dimakruhkan makruh tahrim untuk berpuasa pada yaumusyak ila aywafiqa adatan lahu kecuali kalau hari syak tersebut bertepatan dengan kebiasaan dia berpuasa aw yasilahu bima qablahu atau memang sebelumnya dia telah melakukan puasa. Maksudnya termasuk hari yang dilarang untuk melakukan puasa adalah hari syak, yaumusyak apa yang dimaksud dengan Yaumul Syak? Yaumul Syak di sini adalah tanggal 30 dari bulan Sya'ban. Yang mana orang-orang semua pada membicarakan mungkin hari 30 Sya'ban ini kemungkinan hari tanggal 1 Ramadan, kemungkinan masih tanggal 30 Sya'ban. Tetapi hilal belum terlihat. Di sana tidak ada satu orang pun yang melihat hilal Ramadan cuma sekedar isu-isu atau perkataan-perkataan dari orang-orang yang ada di masyarakat. Maka kita dilarang untuk berpuasa pada hari Syak ini, pada tanggal 30 Syakban. Sampai kita yakin benar bahwasanya eh, tanggal tersebut adalah hari hari Ramadan. Jadi tanggal 30 Syakban termasuk yang musyak dan dilarang untuk berpuasa. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala man shoma yawmal ladzi yashukku fihi an-nasu faqad asa abal qasim yang artinya barang siapa yang berpuasa pada hari yang mana orang-orang ragu-ragu tentang hari tersebut apakah tanggal 1 Ramadan atau tanggal 30 Syaban maka orang tersebut benar-benar telah maksiat atau telah durhaka kepada Abul Qasim yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga termasuk puasa yang dihukumi makruh tahrim atau haram adalah puasa pada tanggal 16 Syaban sampai pada tanggal 30 Syaban. Jadi puasa mulai tanggal 16 Syaban sampai 30 Syaban tidak diperbolehkan atau makruh tahrim atau haram. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idan tasafa sya'banu fala tasumu yang artinya jika bulan Sya'ban telah sampai pada separuhnya maka jangan berpuasa jadi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berpuasa kalau Syaban sudah lewat setengah. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ida kana nisfu min Sya'bana fala sauma hatta yaji'a Ramadhan." Yang artinya jika bulan Sa'ban telah sampai pada separuhnya, maka tidak boleh berpuasa sampai datang bulan Ramadan. Nah, tetapi harus digarisbawahi bahwasanya keharaman untuk berpuasa pada Yaumushak pada tanggal 30 Syaban juga pada tanggal 16 Syaban sampai akhir Syaban. Ini jika orang tersebut tidak tidak mempunyai kebiasaan puasa. Tapi jika orang tersebut mempunyai kebiasaan puasa, misalnya dia mempunyai kebiasaan setiap hari Senin dan Kamis puasa, terus menerus panjang tahun. Nah, maka kalau e, datang bulan Sya'ban, maka dia boleh berpuasa seterusnya sampai datang bulan Ramadan. Sampai datang bulan Ramadan atau orang yang punya puasa misalnya puasa dahar, puasa terus-menerus misalnya atau orang yang punya kebiasaan puasa Dawud sehari berpuasa sehari tidak berpuasa maka orang tersebut misalnya jika hari Syak ini bertepatan dengan waktu dia berpuasa maka diperbolehkan dia untuk berpuasa atau bertepatan hari Syak itu bertepatan dengan hari Kemis misalnya maka dia diperbolehkan untuk berpuasa kalau dia mempunyai kebiasaan atau adat seperti yang saya terangkan tadi Uh, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la taqaddimu ramadhana bi saumi yaumin aw yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu yang artinya la taqaddimu ramadhan jangan sampai kamu mendahului Ramadan dengan puasa satu hari atau dua hari jadi jangan sampai berpuasa satu hari dua hari sebelum Ramadan. Illa rajulun kana yasumu soman kecuali jika seseorang tersebut mempunyai kebiasaan puasa. Kalau bertepatan dengan hari syak atau hari nisfu sya'ban maka boleh dia untuk melakukan puasa. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Imam Muslim. Jadi ini adalah hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Saya ulangi lagi, yang dilarang hari-hari yang dilarang untuk berpuasa yang diharamkan adalah tadi yang pertama puasa pada hari raya Idul Adha, yang kedua puasa pada hari raya Idul Fitri, yang ketiga puasa pada hari Tashrek yaitu tiga hari, tanggal 11 al-Hijjah 12 al-Hijjah dan 13 al-Hijjah Terus puasa Yaumusyaq yaitu pada tanggal 30 pada bulan Syaban kalau orang tersebut tidak mempunyai kebiasaan berpuasa sebelumnya. Dan yang ketujuh adalah puasa pada nisfu Syaban. Kalau bulan Syaban sudah masuk pertengahan, maka dia tidak boleh berpuasa kecuali dia mempunyai kebiasaan berpuasa sunnah sebelumnya atau jika dia ingin mengkodok puasa wajib. Misalnya dia telah mening seorang perempuan misalnya tidak sempat untuk mengkodok puasa Ramadan tahun kemarin, sekarang bulan Syaban mau habis, maka cepat-cepat dia harus mengkodok Ramadan tahun kemarin yang dia tinggalkan. Kalau seandainya dia yang mengkodok ini pada bertepatan dengan tanggal 16 Syaban, maka diperbolehkan, maka diper diperbolehkan. Ini adalah mengenai puasa-puasa yang diharamkan yang tidak boleh kita lakukan. Di sana juga ada puasa-puasa yang dimakruhkan. Ada puasa-puasa yang dimakruhkan, termasuk puasa yang dimakruhkan adalah puasa pada hari Jumat saja. Jadi makruh kalau kita berpuasa pada hari Jumat saja. Kecuali kalau kita berpuasa pada hari Kemisnya, Kemis sama Jumat atau pada hari sudahnya Jumat sama Sabtu maka diperbolehkan. Tapi kalau puasa pada hari Jumat saja maka tidak diperbolehkan kecuali kalau hari Jumat tersebut bertepatan dengan hari yang disuruh untuk berpuasa. Misalnya hari Jumat itu bertepatan dengan hari Asyura misalnya 10 eh, 10 Muharram atau bertepatan dengan hari Tasu'a yaitu pada hari tanggal 10 11 eh, Muharram atau bertepatan pada hari Arafah maka di disuruh atau disunahkan untuk berpuasa. Tapi kalau hari Jumat tersebut Jumat tidak bertepatan atau tidak menepati tidak bertepatan dengan hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa, maka puasa hari Jumat saja hukumnya adalah makro. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, La yasum ahadukum yaumal jum'ati illa ayyasuma qablahu au yasuma ba'dahu. Yang artinya janganlah salah satu dari kamu berpuasa pada hari Jumat kecuali berpuasa sehari sebelumnya atau berpuasa disambung dengan hari sesudahnya. Jadi e, mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa tidak diperbolehkan hukumnya adalah makruh. Itu semua karena apa? Karena hari Jumat adalah hari yang sangat spesial, adalah hari yang sangat mulia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan untuk hari Jumat sebagai hari untuk beribadah. Maka selayaknya sebagai seorang muslim kita menggunakan hari Jumat ini untuk beribadah sepenuhnya. Jangan sampai hari Jumat itu terbengkalai atau sia-sia tidak kita gunakan untuk ijazah. Maka kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu, mereka kalau e, belajar atau punya mempunyai kebiasaan belajar atau mempunyai kebiasaan mengajar, maka untuk hari Jumat diliburkan. Kenapa? Karena hari Jumat ini adalah hari khusus untuk zikir, hari khusus untuk membaca salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hari yang khusus untuk melakukan atau memperbanyak ibadah. Juga termasuk puasa yang dimakruhkan adalah puasa hari Sabtu saja. Jadi puasa mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa hukumnya adalah makruh. Hal ini dalilnya adalah sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda la tasumu yauma sabti illa ma iftaradallahu alaikum. Jadi janganlah yang artinya janganlah kamu puasa hari Sabtu kecuali hari tersebut menepati hari yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu untuk berpuasa. Jadi puasa mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa hukumnya makruh kecuali hari Sabtu tersebut bertepatan dengan hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa. Misalnya hari Sabtu bertepatan dengan hari Arafah misalnya atau bertepatan dengan hari Asyura atau hari Tasu'a maka di Perintahkan untuk puasa. Tapi kalau tidak bertepatan dengan hari-hari yang diperintahkan untuk berpuasa, maka berpuasa mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa, hukumnya adalah makruh. Begitu juga mengkhususkan hari Ahad untuk berpuasa. Mengkhususkan hari Ahad atau hari Minggu untuk berpuasa hukumnya adalah makruh. Kecuali hari Ahad tersebut bertepatan dengan hari-hari yang diperintahkan untuk berpuasa seperti hari Asyura atau hari Arafah atau hari Tasu'a. Maka hukumnya sunnah. Kalau tidak bertepatan dengan hari-hari tersebut maka mengkhususkan hari Ahad begitu juga hari Sabtu hukumnya adalah makro. Hal itu ah, karena apa? Karena orang Yahudi mereka mengagungkan hari Sabtu. Begitu juga orang Nasrani mereka mengagungkan hari Ahad. Maka kita diperintahkan untuk berbeda dengan mereka, dengan kaum Nasrani dan dengan kaum Yahudi. Adapun kalau misalnya orang tersebut berpuasa ahad dengan Jumat, ahad dengan Sabtu disambung, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa karena hal tersebut tidak dilakukan oleh Nasrani dan tidak dilakukan oleh Yahudi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah uh, bersabda, uh, annahu ay eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yawma sabti wa yaumal ahad aktsara mimma yasumu minal ayyam yaqulu innahuma yawma idil musyrikin fa ana uhibbu an ukhalifahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau berpuasa pada hari Sabtu dan beliau berpuasa juga hari Ahad sesudahnya. Ketika ditanya, beliau mengatakan ini hari Sabtu ini adalah hari idnya, hari rayanya orang musyrik dan begitu juga hari Ahad hari rayanya orang musyrik. Maka saya ingin berbeda dengan mereka. Maka beliau puasa hari Sabtu disambung dengan hari Ahad. Jangan, ya, maka kalau puasa hari Sabtu disambung dengan hari Ahad maka tidak dimakruhkan karena hal tersebut tidak dilakukan oleh orang musyrik. Termasuk puasa lagi yang dimakruhkan adalah siamud puasa penuh, terus menerus berpuasa. Jadi terus setiap hari berpuasa, kecuali hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Ini hukumnya makruh. Bagi siapa? Bagi orang yang puasa tersebut bisa menjadikan dia lalai dengan kewajiban dia. Perlu diketahui bahwasanya puasa ini hukumnya adalah sunnah. Jangan sampai anda mendahulukan hal-hal yang sunnah dan menyampingkan hal-hal yang wajib. Yang harus kita dahulukan, yang harus kita prioritaskan, prioritaskan adalah kewajiban. Hal-hal yang wajib harus didahulukan. Kalau sudah selesai mengerjakan hal-hal yang wajib, baru kita melakukan hal-hal yang sunnah. Maka puasa dahar puasa terus-menerus ini hukumnya sunnah. Kalau memang orang tersebut puasa tersebut tidak mengganggu kewajiban yang dia tanggung. Kalau puasa dahar ini mengganggu kewajiban dia. Karena puasa dahar, puasa terus-menerus dia tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah atau dia tidak bisa memberi nafkah batin kepada istrinya, maka puasa dahar ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah eh, telah menjadikan sahabat Salman Al-Farisi dan sahabat Abu Darda sebagai saudara. Kemudian pada suatu ketika sahabat Salman ini ingin ziarah atau berkunjung ke saudaranya yaitu Abi Darda. Ketika sampai di rumahnya Abi Darda, sahabat Salman melihat istri Abu Darda yang namanya Ummu Darda dalam keadaan yang tidak karu-karuan. Jadi suatu ketika Salman Farisi ini berkunjung ke rumahnya saudaranya, yaitu Abu Darda. Ketika sampai di rumah saudaranya tersebut, dia melihat istri saudaranya tadi, Ummu Darda, dalam keadaan yang tidak karu-karuan. Pakai pakaian yang lusuh, tidak berdandan, pokoknya semerawutan. Akhirnya ketika dia melihat istri saudaranya dalam keadaan seperti ini, maka dia bertanya, Masya Nuki, kenapa kamu kok seperti ini keadaan kamu? Fakolat, kemudian Umu Darda ini menjawab, Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu Abu Darda sudah tidak butuh dunia lagi, tidak butuh apa-apa. Yang dia pentingkan cuma akhirat saja. Fakola Salman, maka suatu sahabat Salman langsung berkata kepada Abu Darda, Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, Inna li rabbika alaika haqqan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak yang harus kamu lakukan. Wali ahlika alaika haqqan dan keluarga kamu juga mempunyai hak yang harus kamu penuhi. Walinafsika alika hakon dan untuk diri kamu sendiri, diri kamu sendiri juga mempunyai hak yang harus kamu penuhi. Fa'tikul kulladzi haqqin haqqo. Maka berikanlah setiap hak kepada yang mempunyai atau berikan hak kepada setiap orang yang memilikinya. Berikan hak kepada yang memilikinya. Fadakor Abu Darda li Nabi Shallallahu alaihi wasallam Salman. Maka pada hari berikutnya Abu Darda datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan apa yang telah dikatakan oleh Salman kepada Abu Darda. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar cerita itu berkata, Sodakos Salman. Salman adalah orang yang benar. Jadi intinya dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, Abu Darda seakan-akan sudah tidak mementingkan melalaikan kewajiban dia kepada keluarga, melalaikan kewajiban dia kepada dirinya sendiri, dan melalaikan kewajiban dia kepada istrinya. Sehingga seakan-akan dia tidak butuh dunia lagi. Akhirnya ketika mendapat Salman datang ke rumahnya dan melihat keadaan seperti ini, dia karena Abu Darda ini adalah saudaranya dan dia mengingatkan saudaranya tersebut, wahai Abu Darda, kamu jangan seperti ini. Kamu harus mendahulukan kewajiban. Setiap kewajiban harus kamu lakukan. Jangan sampai kok kamu mengerjakan suatu ibadah terus melalaikan kewajiban-kewajiban kamu yang lain. Maka istri kamu adalah kewajiban kamu yang harus kamu penuhi kewajibannya. Untuk diri kamu juga mempunyai kewajiban yang harus kamu penuhi. Begitu juga untuk Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala mempunyai kewajiban yang harus kamu penuhi. Jangan kok seorang itu misalnya wiritan terus atau puasa terus sehingga dia lalai dengan kewajiban dia yang harus dia lakukan untuk istrinya, untuk keluarganya. Maka itu tidak baik. Bahkan eh, kita bekerja untuk mencari nafkah ini adalah suatu yang wajib karena mencari nafkah adalah memberi nafkah kepada anak istri hukumnya adalah wajib. Maka hal ini pahala dari mencari nafkah yang kita lakukan tiap hari ini lebih banyak daripada pahala berpuasa sunnah. Karena apa? Karena hal yang wajib, setiap hal yang wajib itu pahalanya lebih banyak daripada hal-hal yang disunahkan. Maka jangan sampai kita lalai dengan kewajiban, terus karena kita melakukan, ingin melakukan sebanyak banyak kesunatan. Ini keliru. Setan itu berbisik kepada kita bahwasanya kamu puasa saja, tinggalkan anakmu, jangan kasih makan, kamu daripada bekerja, lebih baik kamu puasa saja. Lebih baik kamu baca wirid setiap hari biar kamu jadi wali. Lah itu semuanya adalah bisikan-bisikan setan yang ingin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim hendaknya dia seperti biasa jalan seperti biasa, sholat lima waktu sesuai dengan waktunya, dengan berjamaah, Terus dia juga harus memenuhi kewajiban-kewajiban dia memberi nafkah istrinya, anaknya. Semua itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Jangan sampai kewajiban ini kita tinggalkan hanya sekedar kita ingin memperbanyak melakukan hal-hal yang sun sunnah. Ini adalah jadi ini adalah termasuk puasa-puasa yang dimakruhkan. Puasa-puasa yang dimakruhkan. Uh, sebelum kita tutup kajian kita, saya ingin uh, menyebutkan beberapa puasa yang disunahkan ya. Karena kita telah menyebutkan puasa yang diharamkan, puasa yang dimakruhkan, sekarang kita menyebutkan puasa yang disunahkan. Perlu kita ketahui bahwasanya puasa adalah ibadah yang mulia. Puasa adalah ibadah yang mulia dan pada kajian kita Pertama kali ketika pembahasan puasa kita telah menyebutkan fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Puasa sunnah disunahkan karena apa? Puasa sunnah ini termasuk oh, hikmah disunahkannya, disunahkannya untuk berpuasa sunat adalah untuk e, melengkapi puasa wajib kita yang tidak lengkap. Jadi tidak ada seorang muslim pun yang bisa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala 100% cocok dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang bisa mengerjakan perintah Allah dengan sempurna cuma Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita sholat misalnya, sering sekali kita ini lalai dalam sholat kita. Sering sekali kita ini Eh, dalam sholat kita tidak begitu khusyuk. Begitu juga dalam puasa kita, dalam haji kita. Di sana pasti ada gangguan-gangguan yang bisa mengurangi fadilah atau pahala kita ketika mengerjakan puasa wajib tersebut. Lah untuk untuk eh, apa namanya? Untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada puasa sun pada puasa wajib Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hambanya untuk melengkapi kekurangan ini dengan memberikan jalan yaitu dengan uh, apa namanya memberikan jalan yaitu dengan memberikan puasa sunnah begitu juga Allah Subhanahu wa taala Eh, memberikan kesempatan kepada hambanya untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dalam sholatnya dengan memberikan sholat sunnah. Ya. Termasuk puasa sunnah ini adalah puasa hari Arafat. Sebentar lagi kita akan eh, kita akan memasuki hari Arafah yaitu hari tanggal 9 Dzulhijjah maka disunahkan bagi setiap muslim bagi setiap muslim selain orang yang dalam beribadah haji untuk melakukan puasa Arafah, yaitu puasa pada tanggal 9 hijjah Dan kesunatan untuk berpuasa ini adalah untuk orang yang tidak haji. Adapun orang yang haji tidak disunatkan. Ini semuanya sebagaimana dalam hadis yang uh, diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suila an yaumi Arafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya sahabatnya mengenai puasa Arafah. Beliau menjawab, Yuka sana al-madhiyah wal baqiyah. Puasa Arafah ini bisa melebur, bisa menghapus dosa yang kita lakukan pada tahun yang lalu dan pada tahun yang akan datang. Dan perlu kita ketahui bahwasanya hari Arafah adalah hari yang paling mulia kalau malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar, maka hari yang mulia adalah hari Arafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim telah bersabda, "Ma min yaumin aksara min ayatikallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengentas atau Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya yang masuk neraka ini tidak seperti di hari Arafah. Di hari Arafah ini Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya yang masuk neraka banyak sekali, tidak terhitung. Maka hari Arafah ini hari yang mulia. Karena dalam hari ini Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Maka disunahkan untuk berpuasa pada hari Arafah ini. Adapun orang yang haji seperti yang saya sebutkan tadi tidak disunahkan untuk berpuasa, bahkan disunahkan untuk berbuka. Karena apa? Untuk tiba, untuk menteladani apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji, ketika wakuf di Arafah, beliau tidak berpuasa dan untuk agar orang yang haji ini bisa kuat untuk menjalankan ibadah karena haji pada bulan hari Arafah ini pada wakuf ini harus benar-benar di Pergunakan kesempatan yang baik ini jangan sampai terlepas, jangan sampai tersia-sia sedetik pun. Setiap detik, setiap waktu harus minta dan berdoa dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai puasa ini, jangan sampai berpuasa nanti kalau berpuasa, kalau lapar tidak khusyuk untuk beribadah. Maka dari itu orang yang haji tidak disunahkan untuk puasa hari Arafah. Termasuk puasa yang disunahkan lagi adalah puasa Ashura dan Tasu'a. Ashura itu apa? Ashura itu puasa pada tanggal 10 Muharram. Kalau Tasu'a puasa pada 9 Muharram. Sebagaimana uh, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yauma Asyura wa amara bisyamihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa pada hari Ashura pada tanggal 10 Muharram dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada hari tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabatnya mengenai puasa Ashura, beliau menjawab, Yukafir sana maldiyah. Puasa Ashura ini bisa melebur, bisa menghapus dosa yang kita lakukan pada tahun yang lalu. Juga dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda lain baqitu ila qabilin la natasi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kalau memang Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang bagiku saya akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Jadi beliau azam untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram juga beliau telah melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram. Berarti tanggal 10 Muharram dan tanggal 9 Muharram disunatkan untuk melakukan puasa. Termasuk hari yang disunahkan lagi untuk berpuasa adalah hari Senin dan Kamis. Hari Senin dan hari Kamis disunahkan untuk berpuasa. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra saumal itsnaini wal khamis wa ruwiya aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tu'radul a'malu yaumal itsnain wal khamis fa ahabbu ayyu yu'radu amali wa ana shaimun yang artinya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah itu selalu berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda tuh a'mal. Semua pekerjaan umat manusia ini diperlihatkan atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan hari Kamis. Kata Rasulullah, dan saya senang jika amal perbuatan, amal baik saya ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan hari Kamis dan saya dalam keadaan berpuasa. Dan termasuk puasa yang disunahkan lagi adalah puasa Eh, tiga hari pada setiap hari pada setiap bulan. Jadi disunahkan untuk puasa tiga hari pada setiap bulan dan tiga hari ini hendaknya pada ayamul bid pada hari-hari yang terang yaitu pada tanggal 13, 14 dan 15. Tanggal 13, 14 dan 15 yang namanya ayamul bid. Jadi tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah, bulan Hijriah disunahkan untuk berpuasa dan dinamakan ayamul bid. Nah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili salasin siyamu salasati ayamin min kulli syahrin wa raqatay dhuha wa an utira qabla an anam Abu Hurairah telah berkata saya diwasiati oleh Rasulullah tiga hal yang tidak boleh saya lupakan. Yang pertama, puasa setiap bulan tiga hari. Yang kedua, selalu mengerjakan dua rakaat untuk sholat duha. Yang ketiga, untuk mengerjakan sholat witir sebelum saya tidur. Dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari sahabat Abi Qatadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, eh, "Saumu salasatin min kulli syahrin saumud dahri." Yang artinya barang siapa yang puasa tiga hari setiap bulan, maka puasa ini seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. Cukup karena apa? Karena kullu hasanatin bi asyri amsalihah. Setiap kebaikan akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10. Berarti kalau orang tersebut berpuasa 3 hari setiap bulan seakan-akan berpuasa 30 hari. Karena kebaikan 3 hari ini akan digandakan menjadi 10 kali. 3 kali 10 30 berarti seakan-akan kalau orang yang puasa 3 hari setiap bulan seakan-akan dia puasa sepanjang tahun. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Zar, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ida sumta min syahri salasan fasum salasa asyar wa arba'ata asyar wa khamsata asyar." Yang artinya jika kamu ingin berpuasa tiga hari setiap bulan, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14 dan pada tanggal 15. Ini adalah puasa yang disunahkan. Termasuk puasa yang disunahkan lagi adalah puasa enam hari pada bulan Syawal puasa enam hari pada bulan Syawal disunahkan. Dan sunahnya kalau menurut madhab Syafi'i dilakukan langsung setelah setelah uh, Idul Fitri. Jadi Idul Fitri tanggal 1 Syawal, tanggal 2 Syawal telah berpuasa. 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, 5 Syawal, 6 Syawal, 7 Syawal. 8 Syawal berarti kalau orang Jawa tanggal 8 Syawal ini adalah hari raya ketupat. Jadi hari raya ketupat itu bukan cuma omong kosong dari hari ketupat ini para ulama di Jawa dulu e, menerapkan madhab syafi'i jadi mereka berpuasa tanggal 2 syawal puasa sita syawal lah setelah mereka mengerjakan puasa sit puasa 6 hari pada bulan syawal baru mereka mengadakan hari raya eh, bahagia yaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik sehingga mereka bisa puasa enam hari dengan mengadakan apa? Dengan mengadakan hari raya ketupat. Nah, ini adalah adatnya orang Jawa. Dan itu ada dalilnya adalah sebagaimana dalam uh, Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abi Ayyub radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man shoma Ramadan summa adba'a usitan min Syawal kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dibarengi setelah itu langsung disambung dengan puasa enam hari pada bulan Syawal maka seakan-akan dia puasa sepanjang tahun. Karena apa? Karena 30 hari kalau dikali 30 dikali 10 berarti 300. 6 hari dikali 10 berarti 60. baik. kalau ada orang berpuasa bulan Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal seakan-akan dia berpuasa sepanjang berapa? 360 hari. Nah, satu tahun itu ada berapa hari? Satu tahun itu ada sekitar 365 hari. Diambil dengan hari syar Tashrik dengan hari hari Id, Idul Fitri, Idul Adha. Maka orang yang berpuasa 6 hari pada bulan Syawal dan berpuasa Ramadan seakan-akan dia puasa satu tahun penuh. Satu tahun penuh. Dan seperti yang saya katakan, sunnahnya puasa 6 hari pada bulan Syawal ini langsungnya setelah Idul Fitri berarti tanggal 2 Syawal langsung berpuasa sit. 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, 5 Syawal, 6 Syawal, 7 Syawal. Tapi boleh juga untuk di diakhirkan juga boleh misalnya yang penting puasa 6 hari pada bulan Syawal, tapi yang afdal adalah dimulai dari tanggal dua sawal langsung. Ini adalah puasa-puasa yang sunat yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan puasa-puasa yang sunat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya dan memberikan kita ilmu yang manfaat menganugerahkan kepada kita amal yang diterima di sisinya sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dan amal kita menjadi amal yang mukhlis, amal yang diterima yang ada yang ikhlas. Nasallallahu subhanahu wa taala ayarzuqana ilman nafi'a wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.